Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema sikap romantisme dalam keluarga muslim. Jujur kajian ini saya tujukan kepada pasangan suami istri yang sudah mulai meluntur nilai cintanya. Jujur kajian ini saya tujukan kepada suami yang sudah mulai ogah-ogahan terhadap istrinya sudah tidak memperhatikan sebagaimana layaknya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Jujur kajian ini saya tujukan kepada seorang istri yang sudah tidak peduli lagi dengan apa saja yang dilakukan oleh suami. Apakah dia mau makan ataukah dia tidak mau makan, itu bukan urusan menurut dia pada saat ini. Ya, jujur Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tujukan kepada pasangan-pasangan suami istri yang mulai luntur nilai kecintaan dan kasih sayang sehingga tidak menciptakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kecintaan. Seakan-akan kalau seorang suami masuk ke dalam rumah, dia ingin cepat-cepat keluar. Seakan-akan kalau seorang istri ada suaminya di rumah, dia ingin segera ingin berpisah dengan suaminya. Ingin agar suaminya di luar rumah aja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Roja dan juga radio-radio lainnya -radio kita ingin mengetahui apa penyebab seseorang sehingga nilai ketenangan di dalam keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah tujuan berkeluarga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian wahai laki-laki dari diri kalian pasangan-pasangan litaskunu ilaiha agar kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Saya ingin dari kajian ini keluarga-keluarga yang sudah tidak mendapatkan ketenangan di antara suami istri keluarga-keluarga yang sudah luntur rasa mawaddahnya, cintanya dan kasih sayangnya antar sesama suami istri. Saya ingin setelah ini semoga mudah-mudahan semua keluarga muslim senantiasa mendapati apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Sakinah, ketenangan, mawaddah dan rahmah. Ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para pemirsa sekalian ketahuilah bahwasanya salah satu penyebab kenapa suami dan istri senantiasa berkurang rasa cintanya, tidak merasakan keterangan sebagaimana di awal-awal pernikahannya, tidak merasakan kasih sayang sebagaimana ketika dia melakukan bulan madu syahrul asal honeymoon kenapa rasa cinta itu hanya ada pada itu salah satu jawabannya adalah karena ketika awal-awal kita menikah ketika rasa cinta itu tumbuh maka kita mempunyai sikap romantisme sikap romantis yang senantiasa kita tampakkan kepada istri kita dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, romantis artinya adalah bersifat seperti dalam cerita roman, yaitu percintaan. Bersifat mesra, bersifat mengasyikkan. Ini namanya romantisme ya bersifat mesra dan mengasyikkan. Jadi seorang suami tidak mudah bosan dengan istrinya. Begitu pula seorang istri tidak mudah bosan dengan suaminya. Ketika dia mendapati sifat dari pasangannya sangat mengasyikkan dan sangat mesra. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari pada pertemuan kali ini saya ingin menyebutkan potret seorang suami yang sangat romantis. Dan mudah-mudahan dari potret ini bukan hanya dituju kepada suami saja. Akan tetapi juga istri semestinya juga berlaku seperti ini. Yaitu melakukan sifat romantis kepada seorang suami. Baik dia mesra mengasyikkan, dan yang semisalnya. Coba perhatikan sekarang bagaimana romantisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Sungguh potret suami yang sangat romantis. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Anda wahai pasangan suami istri, ini adalah kajian yang ditunjukkan untuk Anda satu-satu nanti kita akan introspeksi diri kita. Sudahkah kita melakukan seperti ini terhadap pasangan kita? Baik si suami melakukan terhadap istrinya atau istri berbuat terhadap suaminya. Yang pertama yaitu makan dan minum di tempat yang sama. Makan yang minum dan minum di tempat yang sama makan kebutuhan setiap manusia. Dan akan sangat indah ketika seorang suami senantiasa membiasakan untuk makan bersama istrinya. Akan sangat indah terasa, mengasyikkan terasa masakan yang dimasak oleh istri dimakan oleh suaminya dan di tempat yang sama akan terasa kurang mengasyikkan kurang romantis kalau seandainya suami mempunyai kebiasaan untuk makan sendiri. Istri pun juga makan sendiri. Coba perhatikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Kuntu ashrabu fa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku minum dan fayadhu ala mawdhi'in fiyya aku minum, kemudian aku berikan gelas tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fayadhu fahu ala mawdhi'i fiha. Lihat antara suami istri saling bersikap romantis. Beliau minum diberikan kepada siapa? Suaminya. Aisyah radhiyallahu anha minum diberikan kepada suaminya sang istri dengan sengaja ingin meminta sikap romantis terhadap suaminya. Sang suami juga menambah menam e, apa menimpali sikap romantis istri dengan sikap yang sangat mesra, mengasyikkan. Coba perhatikan kata kata Aisyah, "Fayadh'u ala mawdhi'i Maka beliau meletakkan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tempat mulutku. Jadi gelas yang tadi bekas minum Aisyah radhiyallahu anha, beliau letakkan di bekas minumnya Aisyah radhiyallahu anha oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit saja, tetapi terasa begitu menyentuh, terasa begitu romantis terasa begitu mesra, terasa begitu mengasyikkan. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa at'arraqul 'araqa fayad'u fahu ala mawdi'i fiha. Dan aku meminum uh, apa namanya? Meminum dari sayuran-sayuran kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di atas bekas mulut Aisyah radhiyallahu anha lihat sikap romantisme yang sangat tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walau kecil ya walau kecil dan ini di atas penimpalan dari sang istri Aisyah radhiyallahu anha satu sudah PR kita introspeksi diri kita, pernahkah kita seperti ini? Pernahkah kita makan bersama? Ya. Kemudian nanti salah satu sikap romantis dari dua pasangan suami dan istri yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya juga adalah saling menyuapi satu dengan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya hatta luqmata tarfa'uha eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hatta luqmata tarfa'uha ila Rasulillah sallallahu alaihi hatta luqmata tarfa'uha ila fi fimra'atik maka itu adalah disebut dengan sedekah sampai suapan yang kamu suapkan kepada mulut istrimu maka ini disebut sedekah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sikap romantis seorang pasangan kepada pasangan lainnya adalah tiduran di pangkuan salah seorang pasangan. Dan kebanyakan ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Karena seperti ini menunjukkan kemesraan. Sang suami ingin merasa tenang dengan istrinya. Sang suami ingin merasa nyaman dengan istrinya. Dia tiduran di pangkuan istrinya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'il." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering beliau berpangku di pangkuanku, bersandar di pangkuanku, dan ketika itu aku sedang haid. Ketika itu aku sedang haid. Ini termasuk ya dari menumbuhkan rasa mesra, rasa cinta, rasa romantis, rasa mengasyikkan satu pasangan dengan lainnya. Ini PR yang kedua. Apakah Anda, wahai para suami, dan Anda, wahai para istri, sudah melakukan ini sebagai bentuk romantis dan kemesraan terhadap sang pasangan kita? Yang ketiga, yaitu minta dilayani oleh pasangan. Ini adalah sikap romantis yang sangat luar biasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta dilayani oleh pasangan seperti disisirkan rambut, suami menyisirkan rambut istrinya, ya, istri menyisir rambut suaminya, minta dipotongkan kuku, ya, baik itu uh, kuku kaki ataupun kuku tangan, Apalagi kadang-kadang suami sudah besar perutnya, sudah mulai membesar tubuhnya, maka untuk memotong kakinya, kuku kakinya susah. Maka salah satu sikap yang paling luar biasa dari seorang is, dari seorang pasangan kepada pasangannya adalah dia memotongkan kaki pasangannya. Istri melayani suaminya, suami melayani istrinya. Dalam perihal hal-hal yang mungkin dia lakukan bisa lakukan sendiri. Misalkan ya, menutup kancing baju, kemudian e, memotong kuku seperti yang saya katakan tadi. Sang suami misalkan ya, ketika mandi bersama sang suami me, e, memberikan sabun kepada istrinya di badan istrinya ini adalah sebuah, sebuah sikap romantis dan ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita la yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu artinya saya ulangi ra'suhu wa huwa fil masjidi fa artinya sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kepalanya ya kepadaku dan beliau sedang di dalam masjid dan aku menyisirinya aku menyisirinya coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bisa saja minta diambilkan sisir sisir sendiri selesai akan tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuat sikap romantis yang dengannya kita merasa tenang dengan pasangan kita. Timbul kembali rasa cinta, timbul kembali rasa kasih sayang terhadap istri dan pasangan kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang mendatangkan rasa cinta yaitu dan termasuk sikap romantisme romantis mesra mengasyikkan adalah membuat sang istri tertawa membuat sang suami merasa lucu dan akhirnya tertawa ya ini termasuk kebiasaan yang baik ya bercanda dengan pasangan, membuat pasangan senantiasa tersenyum dengan sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita. Ini sangat luar biasa dilakukan oleh seorang pasangan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazaltu wadiyan wa fihi syajaratun أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت تري تريع بعيرك قال في التي لم يرتع فيها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها lihat subhanallah uh, perkataan yang sangat-sangat indah ya uh, model-model pembicaraan antara suami sua, suami dan istri yang sangat indah yang menimbulkan rasa cinta, rasa mesra, rasa mengasyikkan. Aisyah bercerita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau turun di sebuah lembah, singgah di sebuah lembah, di sana fihi syajaratun ukila Di sana ada pohon yang telah dimakan darinya. Artinya sudah dijamah. Ya, pohon tersebut sudah dijamah. Wa wajadta syajaran lam yu'kal minha. Dan di sana ada sebuah pohon yang belum dijamah sama sekali, belum dimakan sama sekali. Fi ayyiha kunta turti'u ba'iraka? Di pohon manakah engkau ingin menambatkan tamu wahai Rasulullah. Ini adalah bahasa dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau pakai untuk menumbuhkan rasa romantis di antara suami istri. Yaitu Aisyah ingin melihat besarnya rasa cinta sang suami dengan bahasa sindiran. Wahai Rasulullah, di sana ada perempuan-perempuan yang sudah pernah engkau eh, yang sudah pernah dijamah oleh orang yang sekarang menjadi istri-istrimu yaitu engkau menikah dengan janda-janda dan di sana ada pohon-pohon yang belum pernah dijamah oleh orang yaitu seorang perempuan yang belum pernah menikah sama sekali dan dengan takdir Allah memang Rasulullah Shallallahu tidak pernah menikah dengan perempuan yang perawan selain Aisyah radhiyallahu anha. Makanya disebutkan dalam hadis ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan filati lam yurta fiha aku akan menambatkan ontaku kepada pohon yang belum dijamah sedikit pun di dalamnya. Ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Ini juga mendapati sikap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sikap timbal balik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ingin dirinya dipuji, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menimbal baliki yaitu dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan gaya bicara seperti ini yang menumbuhkan rasa romantis, rasa cinta, kemesraan, kemudian mengasyikkan. Ini Bapak Ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang menghadirkan rasa cinta mesra mengasyikkan antara sebuah pasangan adalah yaitu seorang pasangan membantu pekerjaan pasangan lainnya. Suami ketika di rumah dia lepaskan atribut-atributnya di luar rumah. Mungkin dia ketika di luar rumah, dia adalah seorang manajer, seorang pengawas, seorang yang berpendidikan tinggi kemudian mempunyai kekuasaan yang tinggi. Tetapi ketika dia di luar rumah, dia adalah seorang suami yang harus mempunyai sikap hanun, lemah lembut, ya, atuf, Eh, sangat mesra kepada istrinya. Dia adalah seorang suami yang suka membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Ngepel, nyapu, membantu mungkin menyetrika. Ini coba rasakan. Kita membayangkan saja itu adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat menarik. Ya, kita merasakan itu adalah pemandangan yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat mesra, sangat Eh, mengasyikkan seorang suami ya meskipun mungkin dia sudah capek datang ke rumah dia melihat piring-piring belum dicuci ya kemudian ada hal-hal yang merupakan mainan-mainan anak-anaknya belum dia bereskan dia membantu istrinya begitu juga sang istri mungkin ketika dalam keadaan sumpek suaminya karena pekerjaan di kantor harus dibawa ke dalam rumah, maka sang istri bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada yang bisa saya ringankan tugas, Mas?" Tidak seperti sebagian seorang istri kadang-kadang, "Ah, bodoh amat, itu mau urusan dia." Ya. Tidak. Makanya saya sering mengatakan EGP sikap EGP emang gua pikirin itu bukan dari Islam. Kenapa? terutama antara suami istri. Karena seorang suami istri harus mengetahui apa yang terjadi pada perasaan suaminya. Sang suami juga harus mengetahui apa yang terjadi pada perasaan istrinya. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, suilat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi baitih Nabi Muhammad eh, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam rumah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana fi mihnati ahli." Artinya, beliau senantiasa membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Subhanallah. Ya, membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Ini pasangan yang romantis, yang insya Allah Ta'ala tidak akan luntur rasa cinta, rasa tenang, rasa kasih sayang terhadap suami istri meskipun sudah lama. Ya, coba perhatikan ketika sang istri menyapu sendirian, ketika sang istri e, mengepel lantai, maka harus perasaan. Mungkin kadang-kadang bahkan sampai e, piring jatuh, pecah. Ini mungkin karena dia kecapean. Maka dibantu Ya para ikhwan sekalian Hati seorang suami senantiasa selalu tanggap Dengan kebiasaan eh, Dengan pekerjaan-pekerjaan istrinya Jangan sampai Dia senantiasa berpikiran Ah yang penting saya sudah selesaikan tugas saya Yang penting saya Memberi nafkah ya Makan, minum, sandang, pangan Selesai Pekerjaan rumah itu mah urusan istri Ini tidak ya Itu akan cepat bosan antara suami dan istri Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sikap romantis terhadap istri adalah memang, e, menyebutkan rasa cintanya kepada sang istri. Ya, kepada sang istri. Bahkan mungkin dia sebut-sebut itu di depan orang banyak, tidak mengapa. Dia mencintai istrinya dia mencintai su uh, eh, suaminya menyebutkan rasa cinta ya rasa cintanya kepada pasangannya bahkan mungkin di hadapan orang banyak tidak mengapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan beberapa hadis di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya eh pernah bersabda tentang Khadijah ini ruziqtu hubbaha artinya aku diberikan anugerah untuk mencintainya mencintai Khadijah kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ayun nisa'i habbu ilai wahai Rasulullah manusia manakah yang paling eh, eh, perempuan manakah yang paling engkau cintai kalau tidak salah riwayatnya adalah ayun nisa'i ahabbu nasi ahabbu ilai. Manusia manakah yang paling kau cintai? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha yang aku sangat cintai. Faminar rijal abuha. Lalu yang dari laki-laki siapa? Wahai Abu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang pasangan dari istri kita atau istri kita pasangan dari suaminya, maka senantiasa memperlihatkan rasa cinta, menyebutkan saya paling cinta kepada suami saya sebutkan itu. Ya. Jadi tidak mengapa seseorang mengatakan ya habibati. Dan juga termasuk yang berkaitan dengan ini adalah mempunyai panggilan-panggilan sayang kepada istri. Maka saya katakan di dalam majelis ini bahwasanya mempunyai panggilan sayang kepada pasangan ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempunyai panggilan sayang ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dia dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil Rasul eh, memanggil Aisyah ya Aisyah artinya Uh, ya Aisyah inna Jibril yukriuka yukriuki yukriu alaiki salam wahai Aisyah sungguhnya Jibril ya membacakan salam atasmu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil panggilan sayang kepada kepada istrinya. Silahkan anda membuat sendiri panggilan sayang tersebut. Entah itu dengan bahasa Indonesia kah, ya sayang, sayangku, cintaku, atau dengan bahasa Arab kah, habibati, ruhi, jiwaku, ya ruhku, ini para ikhwah sekalian. Maksudnya ini adalah panggilan sayang kemudian juga dengan baik dengan bahasa Inggris mungkin my lovely ya kemudian my sweet love macam-macam seseorang ingin memanggil sayang kepada istrinya maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sikap romantis tersebut timbul dari seorang istri maka hendaknya eh, eh, dari seorang pasangan hendaknya dia memanggil panggilan sayang dan mengumumkan ataupun menyebutkan rasa cinta kepada pasangan tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Dan termasuk sikap yang menumbuhkan rasa cinta, kemesraan, sikap romantis adalah memuji pasangan. Memuji pasangan. Tentunya pujian yang tidak menyebabkan kesombongan, tidak menyebabkan sifat ujub akan tetapi pujian ingin menumbuhkan rasa cinta dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji istri-istrinya di antaranya Aisyah radhiyallahu anha yang dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Imam Muslim Aisyah radhiyallahu anha bercerita karena ini, afan bukan itu hadisnya ah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna fadla Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'idi ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lainnya seperti keutamaan makanan sarid atas seluruh makanan. Subhanallah. Pujian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Maka coba suami anda punya PR ya yaitu memuji istri baik dari sisi kecantikannya ataupun keelokan tubuhnya ataupun enaknya makanannya ataupun sikap penyabarnya ataupun ya apa saja yang kita bisa puji dari istri-istri kita ini salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta rasa mesra kepada pasangan kita ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah eh, oleh oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga hubungan dia dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya seperti tidak mau pernah bersalaman ma مست yadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam عليه وسلم qattu Rasul tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan lain pun sama sekali. Ini pujian dari Rasul, uh, pujian dari seorang istri kepada kepada suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba perhatikan sekarang, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Perhatikan bagaimana seorang suami ya bisa memuji istrinya dan pandai memuji istrinya. Seorang istri juga pandai memuji suaminya. Misalkan sang istri bersolek, sang istri membeli gelang, membeli anting, kemudian dia bersolek wajahnya ingin terlihat cantik di hadapan suaminya. Maka sang suami ketika melihat perbedaan dari sang istri dari keadaan-keadaan sebiasanya, maka dia puji, Masya Allah, ini baru istriku, ini baru sayangku. Engkau adalah cantik sekali pagi ini, dan semisalnya. Walau perkataan seperti itu, ya wahai para suami, yang kadang-kadang saya dicurhati oleh para istri, Ustadz, suami saya kok tidak romantis amat ya. Suami saya kok tidak ada kata-kata cinta sama saya. Cuma di awal-awal bulan madu aja. Makanya jangan dikatakan bulan madu. Hidup madu. Ya. Jadi seluruhnya adalah madu. Seluruh hidup. Sampai kita berpisah dengan ajal. Ini. Jadi jangan honeymoon. Jangan. Ha honey life. Subhanallah. Ya hidup yang penuh dengan madu, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kemanisan, kemesraan, kelezatan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada sikap yang mendatangkan cinta romantis ya yang menghilangkan kebosanan dari pasangan kita adalah sering-sering melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Sisi-sisi baik pasangan kita kita lihat dibandingkan sisi-sisi buruknya. Terutama kalau seandainya sisi buruknya itu tidak berkaitan dengan akidah ataupun ibadah-ibadah yang prinsip atau akhlak-akhlak yang merupakan prinsip. Adapun kekurangan manusia, ya kalau seandainya istri kita kurang seperti ini, istri kita kurang tanggap misalkan, istri kita kurang bisa uh, eh, mengerti apa yang kita inginkan misalkan, maka mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Dia rajin, ya, dia bersih, dia cantik, dia dan segala macam hal-hal yang dimiliki kebaikan-kebaikan oleh istri kita. Begitu juga Anda wahai para istri ketika melihat kekurangan suami. Ya, misalkan dia kalau lagi diajak ngomong itu susah. Dalam artian apalagi kalau dia sibuk sendiri, ya. Diajak ngomong, "Hah, hah," katanya. Diajak ngomong begitu. Tapi nanti dia nanya, ah, Umi tadi apa yang dibicarakannya? Nah, ini kan kita sebagai seorang istri kesel, ya tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan. Maka mungkin itu satu kekurangan dia, tapi dia sangat luar biasa. Misalkan dia sangat luar biasa ketika di atas ranjang. Yang kedua, dia sangat amanah. Yang ketiga, dia amanah di sini dalam artian menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Yang ketiga, dia sangat memberikan nafkah kepada anak istrinya. Dia sangat penyayang. Mungkin dalam hal kalau lagi ngobrol dia mungkin entah pikirannya kemana atau apa itu satu kekurangan dia maka ya salah satu kiat agar mendatangkan rasa cinta agar mendatangkan rasa kemesraan ya mengasyikkan di antara suami istri adalah lihat kebaikan-kebaikan sisi-sisi baik pasangan kita dan berusaha melupakan sisi-sisi buruk terutama yang tidak berkaitan dengan akidah terutama yang tidak berkaitan dengan ibadah dan terutama tidak berkaitan dengan akhlak-akhlak yang prinsip dari seorang muslim atau muslimah. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. La yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki yang beriman tidak memarahi atau membenci seorang wanita yang beriman. Artinya di sini suami dan istri. Jika dia membenci dari seorang perempuan sebuah akhlak, maka dia akan rela darinya akhlak-akhlak yang lain. Bapak Ibu Saudara Saudari, saya pernah punya teman dekat, mudah-mudahan sampai hari ini beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau cerita ke saya, "Ustaz, istri saya kok kurang romantis ya? Kemudian saya tanya kepada teman saya ini, antum menganggap istri kurang romantis dari mana? Otomatis seseorang ketika mempunyai sebuah penilaian, istri kurang romantis, maka dia akan mempunyai pembanding. Oh berarti istri saya kurang romantis karena dibandingkan dengan keluarga ini. Sekarang antum membandingkan dengan keluarga yang mana? Maka Mungkin ya antum membandingkan dengan sinetron-sinetron kali. Iya sih Ustaz. Kadang-kadang saya masih suka nonton. Saya ingin kalau seandainya istri saya itu romantis dengan saya, mesra, memanggil dengan panggilan yang baik. Ini dingin banget, Ustaz. Kemudian kadang-kadang eh, apa namanya? Saya juga ingin eh, mohon maaf ini eh, di dielus, dipeluk, digini pun bukan ingin berhubungan badan Ustaz. Saya ingin dimesrai oleh istri saya. Maka saya katakan kepada kawan saya tersebut, "Akhi, saudaraku, mungkin itu kekurangan istri kita. Istri Anda. Tetapi coba perhatikan, bukankah dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa?" Satu, saya ingin menebak ya, kata saya katakan kepada kawan saya itu, kalau boleh saya menebak, bukankah istri Anda cantik? Karena memang kawan saya itu ganteng luar biasa dan dia seleranya tinggi. Iya Ustaz, istri saya cantik. Mana mungkin saya mau menikah dengan istri yang tidak cantik. Kata beliau waktu itu ya. Yang kedua, istri Anda kalau saya boleh tebak, dia adalah orang yang sangat apik dalam mengurus rumah Anda. Oh, subhanallah Ustaz, itu bersih rumah, bersih banget. Sepertinya dia membersihkan rumah itu tidak bosan-bosan. Ya, kadang tangannya itu tidak pernah lepas dari pel, kadang tidak pernah lepas dari sapu. Ya, kadang saya kekesian sendiri, padahal dia harus istirahat, Ustaz. Tapi dia bersih sekali. Bahkan ada sifat yang ketiga, itu Ustaz baju-baju anak-anak saya yang sudah mungkin belum ter sudah tidak terpakai lagi masih tersusun rapi dan untuk urusan mencuci, mengepel, kemudian menyetrika itu dia jagonya. Saya bilang ya akhi sudah tiga lawan satu kalah itu. Lupakan yang satu ini. Ya, Anda merasa mesra, merasa asyik dengan yang tiga ini. Sering-sering kita melihat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Misalkan dari sisi ibadahnya. Mungkin dia kalau lagi makan buruk, ataupun tidak enak dipandang mata misalkan kalau perempuan kan sukanya minum, ada ada jenis-jenis perempuan yang suka minum dengan gelas besar. Wah. Kemudian minumnya seperti onta lagi. Kuruk, kuruk, kuruk. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukanya gelas besar. Kita ada sebagian orang seorang lelaki tidak suka melihat perempuan kok tidak feminin banget gitu Subhanallah, kan ada gelas yang besar begitu, dia sukanya minum dari situ. Subhanallah. Ini mungkin ya ke eh, kekurangan yang dia miliki. Akan tetapi kalau dia lagi masak, oh subhanallah, indah sekali, enak sekali, lezat sekali. Bahkan saya pernah punya teman, ada seorang suami yang tidak pernah makan kecuali masakan istrinya karena dia tidak nyaman dan tidak eh, tidak merasa enak kalau seandainya makan dengan masakan selain istrinya. Subhanallah, saya bilang ini ini uh, suami kok romantis sekali, mesra sekali terhadap istrinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar sekalian yang semoga keluarganya diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah lakukan ini. Pilih kebaikan-kebaikan yang dilakukan atau lihat selalu kebaikan-kebaikan pasangan kita. Jangan lihat eh, kekurangan-kekurangan. kekurangan selalu ada. Ada pepatah mengatakan, "Idza kunta fi kulli umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu." Jika engkau di setiap perkara senantiasa mencela pasanganmu, maka engkau tidak akan mendapatkan seseorang yang tidak pernah engkau cela. Fa'ish wahidan ausil akhaka fa innahu muqarifu dzambin marratan au mujanibuhu. Artinya, kalau seandainya ingin juga mencari pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka udah hidup aja sendiri di hutan sana. Ya. Atau kamu sambung hubungan dengan pasanganmu. Yang mana pasanganmu itu harus kamu ingat. Dia kadang melakukan dosa, melakukan bukan dosa, melakukan kesalahan, kadang melakukan menjauhi kesalahan tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang mendatangkan rasa cinta, mengasyikkan, kemudian mendatangkan sikap romantis adalah ketika kita melihat di luar sana, terutama ini kepada suami. Di luar rumah kita sering seorang suami keluar rumah, ya. Karena memang seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya dia sering keluar rumah. Mungkin di luar sana terlihat olehnya pandangan yang begitu menawan. Seorang perempuan yang cantik, yang menawan hatinya. Maka pada saat itu, kalau dia bisa pulang ke rumah pada saat itu, cepat-cepat pulang. Cepat-cepat pulang. Kenapa Bapak Ibu Saudara Saudari? Kemudian dia lampiaskan rasa ingin kepada perempuan tersebut ya dia lampiaskan kepada istrinya yang dia cintai maka ini akan terasa sangat lezat coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Imam Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza absara ahadukum fal ya'ti ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi." Subhanallah. Jika salah seorang dari kalian melihat kepada seorang perempuan, maka hendaklah dia mendatangi istrinya yang sah, yang halal bagi dia. Sesungguhnya hal tersebut akan menjauhkan apa perasaan yang ada di dalam dirinya. Maka begitu juga seorang istri. Mungkin matanya pada suatu waktu terlihat kepada laki-laki yang menawan dia. Wajar seorang eh, seorang eh, laki-laki suka kepada perempuan. Yang tidak wajar adalah ketika terus-menerus ya, terus-menerus melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran yang sangat menarik dari yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis nikah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah saw. bersabda, "Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ata, falyatazawwaj." basari wa ahsanu lil farji artinya wahai para pemuda jika engkau mampu untuk melakukan ba'ah ba'ah eh, ringkasnya kita artikan adalah menafkahi pasangan menafkahi istri lahir dan batin itu ba'ah apabila kalian mampu al-ba'ah maka hendaklah kalian menikah sesungguhnya menikah menjaga pandangan, dan menjaga kemaluan. Para pendengar dan para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang sangat menarik. Anda wahai orang yang sudah menikah, jika mata Anda masih jelalatan, jika kemaluan Anda masih diletakkan tidak pada tempatnya, maka berarti belum tercapai tujuan menikah. Ayo suami-suami yang suka melihat wanita-wanita di luar sana Suami-suami yang suka melihat wanita-wanita terutama tidak menutup aurat Yang bukan mahramnya apalagi ya Apalagi tidak menutup auratnya baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, berarti nikah Anda belum sampai tujuan. Kalau seandainya mata kita masih jelalatan, Berarti nikah Anda belum sampai tujuan. Dan subhanallah ada faedah menarik yang disucapkan oleh Ustaz Abdu, uh, Maududi hafizahullah taala. Orang yang sudah menikah tetapi matanya masih melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, salah satu dampak buruknya adalah dia akan diberikan oleh Allah di dalam hatinya tidak suka melihat pasangannya nikmatnya dicabut. Ketika matanya jelalatan bermaksiat kepada Allah, nikmat yang halal untuk dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya timbul rasa sudah tidak suka lagi melihat istri, timbul rasa bosan melihat suami, timbul rasa tidak nyaman lagi melihat pasangan. Kenapa? Salah satu sebabnya kita melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jazahullahu khairan alil muslimin wal muslimin. Nah, ini para ikhwan yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk menimbulkan rasa cinta dan rasa kasih sayang juga terhadap pasangan, suami dan istri adalah suka mencium pasangan. Subhanallah. Dan inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak men, e, tidak malu daripada kebenaran. Kalau seandainya ini ini ilmu, maka kita sampaikan. Mencium istri, istri mencium suaminya. Ini termasuk daripada hal yang menimbulkan romantis, mesra, ya. Dan itu yang diinginkan oleh kawan saya tadi. Itu yang tidak dilakukan oleh istrinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu salah satu uh, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istri-istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lain ketika beliau sedang berpuasa.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 Coba perhatikan hadisnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita innan nasa kanu yataharrawna bihadayahum yauma Aisyah yabtaghuna bidzalika mardata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mereka sering memberikan hadiah sangat memperhatikan hadiah-hadiah mereka dikala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir Aisyah. Mereka mencari keridhaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena seorang suami, ya eh, seorang eh, karena para sahabat Nabi sangat mengenal kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini kebiasaan yang baik. Ya, memberikan hadiah dan saya katakan tidak mesti harus mahal. Tidak mesti harus mewah, tidak mesti harus uh, surprise-nya sesuatu yang mengeluarkan kocek yang mahal tidak. Walaupun mungkin hanya dengan makan bersama di luar Yang sudah jarang dilakukan oleh seorang suami karena kesibukannya Walaupun mungkin hanya dengan Eh, hadiah-hadiah kecil yang di, yang dibeli oleh suami ketika dia melihat uh, sesuatu yang menarik untuk istrinya. Walau kadang itu di samping jalan. Tapi itu kan bentuk perhatian berarti, oh Masya Allah suamiku ingat kepadaku walau dalam keadaan sibuknya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung kepada pasangan-pasangan yang sudah mulai menurun rasa cintanya Mana hadiah-hadiah itu? Apakah hadiah-hadiah tersebut hanya ketika honeymoon? Hanya ketika bulan-bulan pertama menikah? Hanya ketika baru-baru merasakan lezatnya pernikahan? Mana hadiah-hadiah tersebut? Ya, mana surprise-surprise itu? Dan ingat, sebagian orang kadang-kadang membuat surprise hanya ketika hari ulang tahun. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping hari ulang tahun belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi eh, dan juga kita harus memberikan surprise di saat pasangan kita tidak mengira kita memberikan surprise itu menimbulkan rasa mesra kembali rasa cinta kembali romantis mengasyikkan subhanallah Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal dan ini termasuk eh, hak suami dan istri tenggang rasa dalam kesedihan ataupun kesenangan antara suami istri. Ini yang menumbuhkan rasa cinta, rasa senang. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Maryam ayat 71 sampai 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Artinya, dan tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi api neraka. Itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan. "Tsumma nunajjil ladzina Di ayat yang ke-72 Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim mereka bertukuk lutut di dalam neraka. Abdullah bin Rawah rahimah radhiyallahu anhu pernah tidur di pangkuan istrinya, beliau menangis. Ketika melihat suaminya menangis, sang istri menangis. Subhanallah. Walaupun sang istri belum mengetahui apa sebab suami menangis. Kemudian melihat sang istri menangis, si suami yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada istrinya, "Ma abkaiti?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku? Kemudian sang istri menjawab, lihat tenggang rasa dalam kesedihan. Ra'aitu kifa begitu. Aku melihat engkau ya menangis, maka aku pun ikut menangis. Ini tenggang rasa dalam kesedihan, dalam kesusahan, ya. Tenggang rasa kalau seandainya uh, istri kita sedang sakit ataupun suami kita sedang sakit, Jangan seperti akhlak sebagian seorang suami. Kalau istrinya sakit dibawa ke dokter seadanya, habis itu diberikan obat ya udah selesai. Kemudian eh, dia bilang kepada istrinya sabar ya deh. Ya dalam hatinya nih kalau meninggal nanti saya cari yang lain cepat-cepat aja deh. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling tenggang rasa. Kalau seandainya seorang istri sakit, maka kita merasakan bagaimana sakitnya ya yang diderita oleh seorang istri tersebut. Begitu juga suami, saling tengah, eh, begitu juga istri tenggang rasa kepada suaminya. Mungkin ketika pulang rumah, sang suami eh, cemberut, sang suami tidak seperti biasanya, sang suami penuh dengan uh, muka yang masam, maka sang istri jangan cengengesan, subhanallah. Cengengesan bilang lagi kepada suaminya, sudah mungkin suaminya di sana ditagih hutang oleh orang, dimarahin bos ke, atau barang tidak laku kah kalau ketika jualan, hasil hari ini sedikit kah, di, uh, ditipu orang kah? Eh, sampai rumah malah cengengesan. Bang, bang, abang kan kembali, kemarin uh, uh, janji untuk pergi ke mall. Ini dikemplang sama suaminya nanti ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahu perasaan sang suami atau perasaan sang istri tegang rasa dalam kesedihan dan kebaikan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim ya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha anni la a'lam idza kunti anni radhiyah Wa idza kunti anni ghadha. Lihat subhanallah. Perhatikan ya, perasaan pasangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Sungguh aku sangat mengetahui wahai Aisyah, kapan engkau senang denganku, kapan engkau marah terhadapku." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kaifa Bagaimana itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ama idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Adapun kapan kamu senang denganku, lagi senang, lagi tidak marah, ya. Maka kamu sering mengatakan bersumpah dengan nama tidak demi Robnya Muhammad demi Robnya Muhammad disebutkan kata Muhammad itu berarti menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha sedang senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalau kapan Aisyah tidak uh, punya rasa marah mungkin wajar antara suami istri ya tidak punya uh, punya rasa marah kepada suaminya beliau mengatakan la rabbi Ibrahim tidak demi Rob Ibrahim. Tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah, lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perasaan istrinya. Kapan istrinya marah? Kapan istrinya senang? Eh, ini jangan acuh tak acuh terhadap suaminya. Mau suaminya pergi, mau suaminya nggak pergi, ya bodo amat. Ya nanti juga kembali. Begitu juga suang suami mau keluar rumah tidak keluar rumah tidak izin atau tidak bukan tidak izin, tidak memberitahu kepada istrinya, asal menghilang, cung hilang gitu saja. Ya, jangan asal eh, beritahu walau sedikit, walau eh, walau hanya dengan pesan, walau hanya dengan menelpon sebentar, beritahu. Artinya keberadaan istri di rumah kita hargai. Begitu juga eh, ketidakberadaan suami di rumah kita hargai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk uh, rasa cinta yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah tenggang rasa. Kapan istri sedih, itu kita jangan dibiarkan. Kapan istri senang, ya, juga kita berikan apresiasi dengan kesenangan tersebut. Kita ikut merasa senang, ya. Ini apalagi sering terjadi kepada suami Kapan istri sedih karena suami Mungkin suaminya pernah melakukan kesalahan Sampai istrinya menangis misalkan Ya ah, Sang suami bodoh amat ah Saya mau ngerjain sesuatu Jangan ya Berusaha semaksimal mungkin Agar ber menangisnya berhenti Menangisnya berhenti Kemudian dia senang kembali Coba PR nih kepada suami atau istri yang sedang membuat marah atau sedih pasangannya. Kapan pasangan kita marah atau sedih, maka perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bisa tidak kita membuat dia tertawa ya setelah dia sedih. Subhanallah. Di situ lezat sekali dan terasa indah, romantis, mesra sekali. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Kanat Safiyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Pernah Safiyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian. Wa kana dzalika yaumuha. fa'abta'at fil masir fastaqbalaha Rasulullah الله صلى dan hari itu adalah giliran Sofia radhiyallahu anha. Ternyata Sofia datang ya dengan lambat, jalan yang pelan. Maka Rasulullah SAW pun menyambutnya, ya, menyambutnya. Dan dalam keadaan itu Sofia sedang menangis. Wa taqulu hamaltani ala ba'irin bati faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi ainaiha wa yuskituha Kemudian ah, Sofia menangis kenapa? Karena ternyata beliau ditunggangkan kepada hewan tunggangan yang mana hewan tunggangan itu berjalan dengan lambat menyebabkan Sofia akhirnya terlambat dari Rasul SAW. Alaihi Wasallam, menyebabkan akhirnya beliau menangis. Maka Rasul SAW Alaihi Wasallam pun apa yang beliau lakukan? Ya, ah, bodoh amat. Enggak. Ah, banyak tingkah. Enggak. Ya. Ah, begitu aja. Enggak. Jangan dianggap perasaan seorang istri itu perasaan yang yang cepat uh, menerima uh, kemudian memaafkan kita. Tidak, ya kata Rasul eh, yamsahu yadaihi biyadaihi ainaiha beliau mengusap dengan kedua tangan beliau air mata Sofia kemudian me membujuk Sofia agar diam subhanallah coba kapan istri kita sedih menangis karena kita maka kita mencoba untuk mendiamkannya. Ini termasuk rasa e, menumbuhkan rasa cinta dan mesra dari seorang istri, ya. Dan rasa romantis dari seorang suami. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali untuk menumbuhkan rasa romantis itu. Makanya saya katakan jujur kajian ini saya tujukan kepada pasangan-pasangan yang mulai menuntur rasa cinta, kasih sayang, dan kemesraannya terhadap pasangannya. Mudah-mudahan seluruh keluarga muslim senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, Barakallahu Fik atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan ini, atau selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon atau pesan singkat 0819896543 atau 081317776543. Kita awali sesi tanya jawab ini dari pertanyaan yang kami ambilkan dari pesan singkat. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz berdosakah jika saya menolak ajakan suami untuk bergandengan tangan di jalan umum karena malu kepada tetangga, karena di daerah saya perbuatan itu masih tabu dan penolakan saya membuat suami saya marah dari hamba Allah. Nah, Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassa, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah kalau seandainya hal tersebut ya tidak eh, menyalahi adat istiadat di kampung tersebut dan perkataan tabu di sini adalah hanya belum dilakukan oleh sebagian orang maka tidak mengapa kita taat kepada suami dalam hal ini ya kita taat kepada suami dalam hal ini karena menggandeng tangan itu sudah Eh, seba, di sebagian besar daerah merupakan sesuatu yang biasa. Jadi intinya jika hal tersebut ya membuat suami murka dan hal tersebut sebenarnya tidak terlalu eh, diperbincangkan oleh masyarakat umum maka tidak mengapa taati suami ketika dia ingin menggandeng tangannya dia ingin me memberitahukan kepada orang banyak bahwasanya inilah istriku yang akan senantiasa aku jaga ini adalah amanah yang aku senantiasa membimbingnya. Dia ingin memperlihatkan seperti itu. Maka ya harus ada rasa timbal balik dari seorang istri. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kem uh, untuk kemudian uh, akan kita berikan kesempatan penanya dari layan telepon yang telah masuk. Nah, ya halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dengan Ibu siapa uh, di mana mungkin? Eh, saya dari hamba Allah dari Medan. Iya, silakan langsung pertanyaannya. Uh, sekali dengan melihat isi. Uh, mau yang saya mau tanya, Ustaz kalau seandainya suami kan orangnya agamai sekali. Uh, terus uh, punya istri dua gitu. Sementara istri pertama tidak tahu apakah itu dikatakan uh, apa ya? mengkhianati itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun jawabannya, seorang suami yang melakukan poligami dengan dia tidak memberitahukan kepada istrinya, maka bukan termasuk pengkhianatan karena poligami beda dengan berzina, Bu. Ya, kalau berzina ataupun mempunyai wanita idaman lain itu adalah hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berpoligami ini adalah pernikahan yang sah yang resmi sesuai dengan syariat Islam. Adapun masalah tidak memberitahukan kepada pasangan yang satunya, istri yang pertama misalkan belum diberitahukan, maka saya katakan kepada eh, ibu-ibu uh, dan juga para istri sekalian, kalau suami Anda ya menik sebelum menikah harus memberitahukan kepada istri sebelumnya, maka tidak akan pernah dikasih izin. <laughs> ya, tidak akan pernah dikasih izin. Kalau sudah tidak akan pernah dikasih izin berarti sang suami di sini yang terlalimi, bukan istri lagi. Sang suami yang terlalimi di sini. Makanya saya katakan, ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tidak ada syariat dalam Islam harus memberitahukan kepada istrinya baik yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan uh, dengan istri-istri yang kedua, ketiga, keempat, ya sampai yang ke sebelas, beliau tidak pernah memberitahukan kepada istri-istrinya yang lainnya. Dalam artian diketahui oleh istrinya, baik Ya, karena ada sebagian eh, ibu-ibu e, ataupun para istri mengatakan, yang paling menjadikan Ustadz, saya tahu dari orang lain Ustadz, bukan dari suami saya. Ini kezaliman Ustadz. Hmm. Seperti itu. Ya, kadang-kadang e, ekspresinya seperti itu. Maka sebenarnya tidak berbuat zalim. Kalaupun tahu dari orang lain, ya sudah, selesai itu tahu dari orang lain, ya. Dan bukan berbuat zalim karena dia melakukan hubungan yang sah sesuai dengan Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang adab, ya baru kita beritahukan kepada istri kita, ya bahwasanya memang diberitahukan kepada istri. Kenapa? Karena ya kita akan menggilir istri-istri yang lain, ya. Dan itu akan menjadi pertanyaan bagi seorang istri bahwasanya dari mana eh, Sabtu dan Ahad pekan kedua kemana ini kok nggak ada nah begitu ini menunjukkan bahwasanya kita harus eh, kita memberitahukan bukan harusnya kita memberitahukan kepada istri bahwasanya eh, saya ingin menikah lagi kemudian istrinya di sini kemudian eh, dan akan saya gilir sekian sekian ini termasuk daripada uh, yang tidak bisa tidak harus diberitahukan oleh kepada istri. Adapun wajib minta izin sebelumnya ataupun wajib memberitahukan kepada istri, maka ini tidak ada nasnya dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya sudah ada Ibu Laili di Celengsi yang sudah menunggu. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu mau tanya ini uh, kalau suami yang mudah marah gitu sama istri terus kalau udah marah itu lama banget untuk balikannya lagi gitu gimana ya Ustaz soalnya sering sekali gitu anak sedih gitu nangis tapi istri anak tuh cuek banget sama anak gitu kalau udah bikin marah udah dibaikin kayak merasa sombong gitu nggak mau dibaikin sama anak gitu Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khairan. Jazakallah khair Ibu atas pertanyaannya dan semoga keluarganya senantiasa dalam keadaan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan ada saya ingin eh, beritahu dulu kepada para suami ya, kepada para suami bahwasanya me memaafkan itu adalah sifat orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, sifat orang-orang yang berbuat ihsan. Coba perhatikan beberapa hadis, beberapa ayat Al-Qur'an yang berbunyi Perhatikan baik-baik ya. Dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra' wal kadhibin al ghaidha wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam kesulitan ataupun kesenangan, kelapangan dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jika anda ingin mendapatkan cinta Allah, maafkan kesalahan, terutama kesalahan pasangan kita. Jika anda ingin mendapatkan disebut sebagai orang yang berbuat ihsan, maka maafkan kesalahan. Terutama orang yang senantiasa selalu bersama kita, yaitu istri-istri kita. Dan ingat, istri kita bukan bidadari yang senantiasa tidak selalu berbuat kebaikan. Ada kalanya dia mungkin melakukan kesalahan dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan e, teguran kepada kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau tidak lagi atau ingin bertekad untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada siapa? Kepada para kerabatnya. Karena para kerabatnya sebagian salah satunya adalah yang ikut berbicara tentang berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha yang katanya menyeleweng ya yang katanya menyeleweng dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 21. Afan 22. la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah bertekad orang-orang yang diberikan kemuliaan dari kalian dan keluasan rezeki untuk tidak lagi memberikan kepada para kerabat, orang-orang miskin dan kaum muhajirin di jalan Allah, tidak lagi menafkahi mereka. Hendak akan tetapi maafkanlah. Lapang dadalah. Apakah kalian tidak menginginkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih? Maka saya katakan kepada suami, siapapun, baik suami yang dari ibu yang bertanya tadi, atau suami yang susah untuk memaafkan istrinya, ya. Janji Allah, ampunan bagi Anda jika Anda memaafkan istri-istri Anda. Terutama seperti yang saya katakan tadi dan saya ulang-ulang, kesalahan istri bukan kesalahan yang merupakan akidah, bukan kesalahan yang merupakan eh, ibadah-ibadah, bukan kesalahan yang merupakan prinsip-prinsip dari muamalah. Maka bila hanya kesalahan-kesalahan perkataan, kesalahan perbuatan, kesalahan kelakuan yang e, seorang manusia tidak lepas dari kesalahan tersebut, maka maafkan istri Anda. Ampunan Allah menunggu Anda. Dan maaf e, memaafkan harus dibarengi dengan sifat yang selanjutnya, yaitu lapang dada. Oke, okay, istri kita melakukan kesalahan. Dia yang salah, Ustaz. Iya, dia yang salah. Kan sudah selesai, maafkan ya akhi. Istri kita memang mempunyai kesalahan, mempunyai kekurangan. Sebagaimana kita juga mempunyai kesalahan dan kekurangan. Maka maafkan. Apakah kita ingin seorang istri yang kita cintai senantiasa mendapatkan laknat malaikat? Karena kapan saja seorang suami ya murka atas sikap istrinya dan ini juga perhatian kepada istri. Kapan saja seorang suami marah atas sikap istrinya, maka para malaikat akan melaknatnya. Dalam riwayat yang lain, hatta yarwa anha sampai sang suami ridho kepada istri tersebut. Sampai seorang suami ridho kepada istri tersebut. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama sekali lagi kalau kesalahan cuma kesalahan bergaul, kesalahan dalam uh, kelakuan, kesalahan kalau dalam ucapan sedikit, ya, bukan kesalahan yang prinsipil akidah ataupun ya, akhlak muamalah yang sangat prinsip seperti berzina, menyelewang misalkan. Itu pun kalau seandainya seorang istri melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng sangat jauh dan dia bertobat, maka itu hak suami untuk memaafkan kepada istrinya yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, terutama para suami, lapangkanlah dada terhadap kelakuan istri-istri kita. Sungguh Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini Anda ingin menjadi seorang yang paling baik di sisi Allah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku termasuk sikap paling baik sikap yang diperintahkan kita untuk bergaul dengan istri kita adalah kita memaafkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh istri kita Rasulullah bukankah Allah Subhanahu wa taala uh, pernah berfirman di dalam Al-Qur'an fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya ada ayat yang berbunyi tentang itu ya dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman lihat ayat ini luar biasa dan amalkan ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf wahai para suami gauli istri-istri kalian dengan yang baik fa in karihtumuhunna jika kalian membenci mereka fa asa antakrahu syai'an maka mungkin kamu membenci sesuatu dari mereka. Waja'alallahu fihi khairan kathiran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Mungkin ini kekurangan istri kita, tapi dia masih memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Maafkan dia. Kemudian pesan saya kepada istri, jangan pernah membuat hati suami murka kepada Anda. Kenapa? Karena pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh istri. Unduri aina anti minhu, fa ma huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana keadaan dirimu terhadapnya atau bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Wallahu alam. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kembali kita angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa di mana? Ya. Ini dan Abdul Kadir di Papua. Silakan pertanyaannya. Ya, mohon mohon maaf. Sebelum saya mohon maaf Pak Ustadz, ini keluar dari materi karena apa namanya? sudah berapa kali saya hubungi baru sekarang bisa nyambung. Gini Pak, ada masalah. Saya punya rumah. Ya kemudian apa? Uh, uh, dia ada yang mau beli, tapi karena uangnya kurang, uangnya kurang dia ingin meminjam sertifikat untuk di uh, untuk dipinjam uang di bank itu apakah hukumnya gimana Pak? Mohon penjelasan Pak. Untuk apa Pak? Dia mau beli rumah saya karena uangnya kurang, jadi dia pinjam sertifikat saya untuk dijaminkan di bank, kemudian dia akan membayar kepada saya. Saya ingin tanya, hukumnya gimana itu Ustaz untuk saya itu apakah saya riba atau gimana? Iya. Yeah. Iya. Uh, hmm. Ya. Kalau Bapak mengetahui bahwasanya si pembeli, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Abdul Karim dari Papua dan terus terang jujur saya ingin ke Papua untuk berdakwah di sana. Mudah-mudahan ada yang mengundang saya ke sana. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak mengetahui bahwa yang ingin beli rumah tadi meletakkan sertifikat rumah Bapak kepada bank konvensional yang ribawi agar dipinjamkan uang untuk membeli rumah dan Pak Abdul Karim mengetahuinya maka tidak boleh karena ini sekongkol di dalam dosa dan permusuhan karena meminjam uang di bank ribawi termasuk riba. Para ulama dari mulai semenjak para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata dan juga dan disepakati akhirnya oleh para ulama Islam kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riban Artinya setiap pinjam meminjam yang e, ditarik keuntungan padanya maka dia adalah riba. Ya, demikian wallahu alam. Terima kasih Pak Abdul Karim ya. Baik. Dari Papua. Nah. nah. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak Abdul Qadir di Papua. Abdul Qadir ya. Nah. nah. Untuk penanya kami mengharapkan untuk pertanyaannya sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan ini. Baik kita berikan kesempatan untuk penanya melalui pesan singkat yang telah masuk. Nah, dari seorang muslimah di Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, Ustadz, rasa manja istri kepada suami yang terkadang istri mengirim puisi-puisi cinta dan pantun-pantun pujian yang sebenarnya suami tidak seperti pada pujian yang ada. Apakah boleh istri tidak jujur agar suami senang? Boleh. <laughs> Saya saking semangatnya jawabnya boleh. Subhanallah. Ya Eh, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya jazakumullah itu saking semangatnya saya artinya boleh mengungkapkan rasa itu meskipun suami tidak memiliki yang seperti yang dia puji untuk mengungkapkan rasa cinta mengangkat kembali rasa mesra rasa uh, apa namanya romantis boleh ya dalam beberapa hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan untuk berdusta kecuali seorang istri ya ketika berbicara kepada suaminya, suami berbicara kepada istrinya. Boleh itu, ya. Jadi banyak banyak saja membuat puisi-puisi cinta. Ya, demikian. Seperti misalkan uh, seorang uh, ya membuat tetap uh, asal tidak terlalu berlebihan ya Eh, di sini secukupnya asal eh, mulai timbul kembali rasa cinta mesra ya diperbolehkan seperti misalkan dalam bahasa anak muda mungkin gombal ya misalkan uh, sang istri bertanya kepada suaminya uh, wahai suamiku uh, kamu bapakmu bekerja sebagai petani ya kata sang suami uh, kok tahu Kemudian sang istri, sang suami mengatakan, eh, sang istri mengatakan, iya, sesungguhnya engkau telah mencangkul hatiku. <laughs> Ini tidak mengapa, ya demi untuk membuat rasa cinta di antara pasangan suami istri. Ya, tidak mengapa seperti ini ya asal tidak terlalu berlebihan nanti kalau terlalu berlebihan maka nanti mungkin e, mem, e, membicarakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik Ustaz, Allah. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk penanya melalui telepon 0218236543. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Vicky dari Sumatera Barat, iya. Padang. Ya, silakan, Ibu Vicky. Oh, Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi eh. wabarakatuh. Silakan Bu Kiki. Nah. Oh, Kiki mau bertanya, Kiki kan sudah berumah tangga, oh, sudah melewati oh, rumah tangga ini satu tahun. Iya, pertanyaannya. Pertanyaannya begini Pak, kalau suami Kiki marah, dia suka melontarkan kata-kata kasar. Sementara Kiki orangnya kalau lebih kasarnya itu suka mendendam. Terus gimana cara menyingkapi uh, suami yang marah supaya dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar lagi Pak? Nah, cukup Ibu Kiki. Ya. Nah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon diulang karena tidak terlalu jelas suaranya. Silakan. Baik uh, Ibu Kiki sudah menikah selama satu tahun namun suami dari Ibu Kiki ini uh, terkadang suka marah dengan melontarkan kata-kata kasar uh, sedangkan Ibu Kiki mempunyai perasaan yang dimana dapat atau suka mendendam jika mendapatkan perlakuan atau kata-kata kasar. Suka apa? Suka apa? Memiliki uh, rasa menendam suka mendendam, dendam, ya. Suka disimpan eh, dalam hati jika mendapatkan perlakuan kasar ataupun kata-kata kasar dari suaminya. Ya. Nah, sudah dapat difahami, Ustaz? Ya, bisa dipahami. Nah, ya. meminta nasihat. Uh, <clears throat> Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> jawaban saya tujukan kepada suami yaitu agar senantiasa merendahkan uh, sifat temperamental kepada istri, ya. Ter, sifat temperamental terhadap istri, terutama seperti yang saya katakan tadi, kesalahan-kesalahan istri yang bukan prinsip agama, ya. Misalkan istrinya suka ngorok, ya. Misalkan istrinya kalau tidur dia nendang ke sana kemari, ya. Satu kasur yang begitu lebar dia kuasai semuanya. Maka ini ya sabar kita menghadapi seperti istri seperti ini kalau seandainya bukan kesalahan kerasan prinsip agama, maka kita maafkan istri kita. Ya, kita maafkan. Bahkan kalau seandainya seorang istri melakukan kesalahan kerasan prinsip agama, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, kita wajib memaafkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala saja memaafkannya. Nah, eh, seorang eh, salah satu bahaya yang dihadapi oleh seorang istri apabila kita sering memahami, memahaminya seperti yang, di, yang eh, dirasakan oleh ibu Kiki tersebut yaitu dia memendam uh, perasaan yang bergejolak di dalam hatinya yang akhirnya uh, istri tersebut merasa depresi dengan kelakuan suaminya maka saya katakan Amalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para suami yang suka temperamental. Amalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sulit. Memang harus usaha. La taghdab, jangan marah. Artinya ketika ada hal yang membuat kita marah, jangan lampiaskan amarah tersebut. Kita kita manusia tidak lepas dari marah. Dan Rasulullah SAW mustahil untuk memberita, memberikan syariat kepada kita yang tidak mampu kita kerjakan. Akan tetapi maksud dari hadis tersebut adalah jangan kita jangan kita marah. Artinya ketika ada hal yang membuat kita marah, maka kita tahan diri kita. Bukankah Allah tadi mengatakan wal al ghayl, wal afin anin nas? Yang artinya orang yang menahan marah ketika mampu dia sampaikan, dia luapkan dan pemaaf terhadap manusia. Nah, dan saya berdoa khusus eh, kepada keluarga Ibu Kiki dan juga keluarga muslim lainnya dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga uh, setiap pasangan bisa menerima kekurangan dari pasangan lainnya. Nah, Allah alam. Baik, terima kasih atas nasihat dan juga jawaban untuk Ibu Kiki yang telah bertanya tadi. Eh, demikian ada pertanyaan kembali melalui pesan singkat kami bacakan Ustaz hamba Allah dari Riau bila seseorang istri sering melawan atau sering membuat suami kesal dan marah bolehkah suaminya menceraikan karena ingin membebaskan istrinya dari dosa pada suami yang dilakukan terus-menerus tersebut demikian Ustaz yang menceraikan siapa? yang menceraikan suami dengan alasan agar istrinya terbebas dari dosa yang dimana dia senantiasa melawan atau sering membuat kesal suami. Iya. Eh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya dan ini pertanyaan terakhir karena sebentar lagi di sini masuk waktu zuhur. Eh, saya katakan bahwasanya itu hak suami untuk memilih dia menceraikan atau tidak menceraikan. Akan tetapi apabila kesalahan masih bisa diperbaiki, keretakan ya meskipun tidak akan pernah sempurna masih bisa disatukan kembali maka jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan salah satu langkah syaitan dan target operasi TOP target operasi iblis adalah dia menceraikan antara suami dan istri. Dalam hadis riwayat Muslim, iblis pernah mengutus bala tentaranya ke, ke atas muka bumi. Kemudian eh, iblis didatangi oleh salah satu pasukannya Kemudian iblis mengatakan, "Mada fa'alta? Apa yang kau telah kerjakan?" "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku telah pisahkan dia dengan istrinya. Kemudian iblis dalam riwayat itu Sa'id bin Musaib menceritakan iblis memeluk pak, e, pasukan tersebut dan mengatakan ni'ma anta. Seakan akan dia mengatakan engkau adalah pasukan hebat, engkau adalah sebaik-baik pasukan. Ini berarti target operasi iblis adalah memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara hubungan yang halal sehingga nanti tercipta perzinahan-perzinahan di atas muka bumi yang akhirnya terdapat kerusakan dan kehancuran. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang suami masih bisa memaafkan istrinya dan bisa memahami kekurangan-kekurangan suaminya dan sang istri juga bisa merubah sikapnya yaitu tidak melawan kepada suaminya, maka itu yang terbaik yaitu dia akhirnya masih terus berhubungan dengan suami istri. E, di penghujung acara ini saya katakan sekali lagi kajian ini untuk suami-suami yang sudah mulai runtur rasa cintanya kepada istrinya dan untuk istri-istri yang juga sudah mulai mesra dan cintanya kepada suaminya. Mudah-mudahan kajian tadi bermanfaat bagi keluarga muslim. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.